Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang penyakit hati. Nah, di mana sebelumnya saya jelaskan di dalam video sebelumnya bahwa cara untuk beribadah kepada Allah yaitu dengan Islam maka Islam itu artinya adalah berserah diri kepada Allah. Dan jelas dikatakan bahwa la yamassahum illa mutahharun. Tidak akan disentuh dan tidak akan tersentuh Allah itu kecuali kita membersihkan diri. Nah, diri di sini bukan tubuh. Diri di sini bukan tubuh, bukan jasmani saja karena jasmani ini hanya cangkang makanya disimbolkan wudhu cuci tangan cuci mulut cuci hidung cuci mata cuci muka cuci rambut cuci telinga cuci kaki itu sebetulnya hanyalah simbol yang dimaksud la yamasahum ilal mutaharu tidak akan disentuh Allah itu kecuali bagi mereka yang membersihkan diri yaitu membersihkan juga hati, membersihkan juga pikiran, membersihkan juga nafsu. Nah, bagaimana kita beribadah kepada Allah? Bagaimana kita ingin menyentuh dar dan kuasanya yang maha suci? Karena Allah itu adalah kudus, maha suci. Allah itu Al-Kudus yang maha suci. Bagaimana kesucian sentuh sementara hati kita kotor, sementara pikiran kita kotor, sementara kita senang, senang hasud, masih suka menjelek-jelekan orang. Padahal sudah dijelaskan barang siapa yang mencela suatu kaum, maka boleh jadi kaum yang dicela itu lebih baik. Bahkan perumpamaan orang yang senang mencela orang orang lain, mencela kaum lain, apalagi mencela presiden, apalagi mencela orang yang telah banyak berbuat jasa kepada bangsa dan negara ini, itu tidak lebih mereka itu seperti orang yang suka memakan bangkai saudara sendiri. Itu orang bukan orang beradab, itu kanibal. Apalagi sampai di hati kita penuh hasut, dengki, sampai akhirnya menuduh, memfitnah. Naudzubillah min dzalik. Allahu Akbar. Ya Allah, semoga kita semua dilindungi dari fitnah. Semoga kita semua dilindungi dari kedengkian dan hasud dalam hati kita, dari kebusukan hati yang selalu hasud. Padahal jelas hasud ini sangat sekali berbahaya. Hasud ini sangat berbahaya, ujungnya kesananya fitnah dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Hal fitnah puasa demi khotib. Dan karena pembunuhan-pembunuhan pun terjadi karena fitnah. Dan diawali semua itu dari kebusukan hati, dari hasut, dari hati yang penuh dengki, dari hati yang penuh penyakit. Nah bagaimana kita disebut ibadah kepada Allah sementara hati kita penuh kebusukan sampai menuduh presiden kita orang TKI oh astagfirullahaladzim ya Allah mudah-mudahan kita dilindungi ya Allah semoga orang-orang yang menghasut dengki dan memfitnah itu diberi rahmatmu ya Allah semoga mereka diberi hidayah karena mereka sudah tertutup hatinya karena mereka sudah tertutup pikirannya karena mereka sudah tertutup hatinya mereka tertutup rasanya karena ditutup oleh apa hasut iri dan dengki ditutup apa oleh kebencian kan lucu menjelek-jelekan memfitnah mencela mencari-cari kesalahan tapi dia masih menyimpan BPJS masih mengambil raskin beras raskin masih menyimpan kis masih menyimpan kartu-kartu untuk sekolah gratis kan lucu nah ini hanya apa sih penyebabnya satu penyebabnya karena dirinya merasa benar. Muncullah hasud karena dirinya merasa suci, karena dirinya telah merasa benar. Pada kebenaran yang dia miliki hanya sebelah mata, hanya memandang sebelah mata. Dia menganggap bahwa kitab ini adalah kebenaran sejati, padahal tidak ada nabi yang menulis kitab. Padahal kita ditulis setelah Nabi wafat. Dia menganggap bahwa jihad untuk menegakkan khalifah Islam pada tidak ada khalifah yang lebih khalifah selain Pancasila. Karena Pancasila itu lima dasar. Panca, lima, sila dasar. Itu udah lima rukun Islam. Sahadat, sholat, jaga, puasa, haji. Ketuhanan yang Maha Esa, uh, terus kerakyatan uh, apa tulisan yang maha itu sahada sholat uh, apa sholat itu aplikasi dari tanha yang pasah mengungkar agar menjadi manusia yang adil dan beradab beradab tiga jatah diberikan dalam rangka kepada orang miskin agar jadinya persatuan Indonesia empat puasa dilaksanakan agar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan akan menjadi orang-orang bijaksana dan hikmah lima haji dilaksanakan agar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia inilah Islam rukun Islam Pancasila itu rukun Islam kenapa kita harus membenci Kenapa kita harus saling membenci hanya perbedaan? Ini seperti Abdullah bin Muljam atau Ibnu Syaid Abdullah bin Mujah membunuh Ali dengan mengucapkan Allah Akbar dia lantang sekali pintar sekali menghafal kitab-kitab dalam pikirannya begitu pula Ibnu Sayyid dia hebat hafalan Qurannya tapi dia membunuh Umar apakah dibenarkan menganggap dirinya benar tapi membunuh apakah dibenarkan dia menganggap dirinya benar tapi hasud? tapi dengki, tapi fitnah pada orang yang telah banyak berjasa di negeri ini. Sadarlah, saudaraku, kita semua untuk bersaudara, al mukmin wal muminat ikhwatun. Saudara laki-laki yang beriman dan saudara perempuan yang beriman, semua saudara yang beriman di sini konteksnya bukan hanya Islam, orang Kristen juga beriman kepada Tuhannya, orang Hindu juga beriman kepada Tuhannya, dia meyakini Tuhan. Orang Yahudi juga punya keimanan kepada Tuhannya. Berarti mereka beriman. Mereka beriman dengan caranya masing-masing. Itu semua saudara. Saudara bukan hanya se-Islam, tapi juga seiman. Dan mereka yang meyakini dan masih meyakini adanya Tuhan, mereka adalah saudara. Kita ini dinikah Tuhan Rika. Ini udah benar Bhinneka Tunggal Ika ini sesuai dengan apa yang disampaikan Rasul yaitu bahwa Islam itu rahmatan lil alamin rahmat untuk semua alam kapatan dinas, yaitu untuk semua manusia bineka tunggal ika ini sudah benar saudara kenapa kita harus masih iri dengki hasud apalagi sampai fitnah membunuh orang PKI no, bilang itu luar biasa. Ini sekarang kita sedang negeri kita sedih sekali. Negeri kita dilanda oleh yang namanya fitnah-fitnah dajjal. Dan dajjal ini menjelma menjadi orang-orang yang suci, tapi mengajak orang untuk musrik, mengajak orang untuk menyembahnya, mengajak orang untuk taklid kepadanya, dan mengajak orang untuk membenci, memfitnah dan hasut. Naudzubillah dari Karena Penyakit yang paling berbahaya di abad ini adalah penyakit hati, penyakit pikiran. Karena kalau penyakit fisik, sebelum dokter tahu tentang penyakit kita, kita lebih dulu. Bahkan dokter pun bertanya, sakitnya apa? Sakit perut, sakitnya apa? Sakit tangan, sakit dada. Bahkan dokter pun tahu sakitnya kita itu dari kita sendiri. Karena kita sadar, itu kalau kita sakitnya sakit jasmani, sakit fisik. Tapi kalau sakit psikologis, kita tidak pernah tahu bahwa kita sedang sakit. Tandanya apa? Kita merasa benar. Dan itu tidak sadar. Itu penyakit paling kronis dan paling berbahaya di dunia ini adalah orang-orang yang merasa dirinya benar. Orang-orang yang merasa dirinya suci. Orang-orang yang merasa dirinya paling benar dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Pada bagaimana ibadah pada Allah kalau hati kita asun, Bagaimana ibadah pada Allah kalau pikiran kita buruk sangka sama orang lain? Bagaimana kita ibadah kepada Allah sementara kita senang berbuat makan, bikin hoak dan suka membuat fitnah, suka membuat celahan terhadap orang lain. Hindari itu. Karena Allah tidak akan menerima ibadah kita selama hati, nafsu dan pikiran kita kotor. Allah tidak akan menerima ibadah kita sia-sia. Sia-sia ibadah kita kepada Allah kalau hati kita dipenuhi kebencian. Sia-sia ibadah kita kepada Allah kalau kita hasut. Dan ini tidak sadar. Ini penyakit yang berbahaya. Sudah dirinya tidak sadar, terus mengajak pula orang untuk tersesat. Mengajak pula orang untuk benci. Mengajak pula orang untuk memfitnah. Yang lebih besar lagi, ini dajjal. Ini dajjal saudaraku ini fitnah dajjal telah merajalela dan penyakit-penyakit psikologi seperti ini tidak disadari oleh diri ini penyakit paling bahaya kalau penyakit fisik saya sakit perut itu tidak nyebar ke orang lain tapi kalau penyakit psikologis penyakit hati hasil itu selain dirinya tidak sadar karena dirinya telah merasa benar dia juga menularkan kesesatannya kepada orang lain ini yang harus kita hindari maka bersihkanlah hati, pikiran, dan nafsu kita dan serahkan hanya kepada Allah. Islamlah hanya kepada Allah, jangan Islam kepada agama, jangan Islam kepada embim, jangan Islam pada orang. Menyembahlah hanya kepada Allah, jangan menyembah manusia, jangan memuja manusia. Ibadahlah hanya kepada Allah, jangan ibadah kepada embim yang aku dirinya suci atau ngaku dirinya benar. Siapapun itu, keturunan Nabi ini, ini itu dia menyuruh kepada kemusyrikan kalau dia menyuruh untuk taklid kepadanya. Jangan taklid buta, taklid itu hanya kepada Allah. Ibadah itu hanya kepada Allah. Apalagi kita hanya meniru orang-orang yang sakit. Di negeri ini banyak orang yang sakit. Masih banyak orang yang sakit. Banyak. Ini sakit yang mental yang paling parah di abad ini adalah iri, dengki, hasut, dan fitnah. Hindari itu saudaraku agar kita benar-benar bisa diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan hati, pikiran dan nafsu kita. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum.